Tan'im oleh karena itu di Tan'im ada Masjid Tan'im yang biasa disebut dengan Masjid Aisyah. Li ta'tiya bi umratin untuk melaksanakan umrah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan saran kepada Abdurrahman untuk juga melakukan umrah. Eh, beliau cuma sekedar menjadi pengantar saja. Maka seandainya mengulang umrah itu satu hal yang disyariatkan tentu Nabi telah menyarankannya kepada Abdurrahman ibn Abi Bakar agar sekalian ya, bukan hanya sekedar mengantar namun juga menemani dan mendapatkan ganjaran walau karena hada seandainya ini satu hal yang ya, maklumu maklumah masyru'iyati diketahui kalau itu disyariatkan oleh para sahabat menurut para sahabat saya telah dilakukan oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar karena dia eh, kharaja pergi ilal hil ke tanah halal maka semestinya sekalian wal mudah muayyana dan jangka waktu tertentu di antara dua umrah kata Imam Ahmad rahimallahu taala menunggu sampai kepala itu menghitam. Artinya setelah pelontos menghitam karena telah tumbuh rambut di kepala. Bimakna dengan pengertian yesudu jadi uh, hitam kal uh, kal himami seperti arang. Himam adalah kayu al-muhtaraqah yang terbakar. Ya maka Syekh muslimin menilai hal ini adalah bid'ah. Namun berdasarkan kutipan uh, kutipan yang beliau kutip dari Ibnu Taimiyah bahasanya bid'ahnya adalah makruh. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan yukrahu tikrarul umrati bitifakis salaf yang disepakati oleh salaf ini adalah status yukrohu makruh dan demikian pendapat Syekh Ibnu tentang masalah mengulang-ulang umrah Ya, dan ini berbeda dengan pandangan guru beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu taala yang membolehkan mengulang-ulang umrah sebagaimana di Majmu Fatawa ini, di jilid yang ke-17 ini <clears throat> di halaman 432 ada judul tentang tikarul umrah fi Ramadan mengulang-ulang umrah selama bulan Ramadan. Pertanyaannya, hal yajuzu tikarul umrah fi Ramadan talaba lil ajri al mutarattabi ala dhalik. Bolehkah mengulang-ulang umrah dalam bulan Ramadan karena mencari ganjaran yang menjadi buah dari hal itu? Buah dari umrah di bulan Ramadan. Maka jawaban Syekh Ibnu Bas rahimallahu taala La haraja fidalik. Itu tidak mengapa da, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al umratu ilal umrati e, satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Faidah tamara salasa atau arba'a maratin fala haraja fi maka jika seorang itu umrah tiga atau empat kali maka itu tidak mengapa. Alasannya ita itamarat al Aisyatu Aisyah Aisyatu radhiallahu anha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada. Karena Aisyah radhiallahu anha di, di berumrah di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada saat hajatul wada ya umratain sebanyak dua kali fi aqalla min isrina yauman dalam rentang waktu kurang dari 20 hari itu di, di pendapat Ibnu Abbas rahimallahu taala ya, maka Uh, dalilnya sama namun cara analisis dan cara pandangnya yang berbeda sama-sama mengetahui dalil yang sama yaitu masalah Aisyah yang keluar ke Tan'im. Dia keluar ke Tan'im untuk ngambil umrah. Maka kalau Syekh Ibn Baz rahimallahu taala menyimpulkannya di dalil dibolehkannya mengulang-ulang umrah karena Ibunda Aisyah umrah dua kali dalam rentang waktu kurang dari 20 hari. Hmm. Kalau saya menurut Saimin ya, tanpa memberikan rincian menilainya terlarang dengan sisi alasan Abdurrahman bin Abu Bakarnya ya, yang statusnya cuma nemeni dan tidak sekalian umroh. Ya, maka dua pendapat ini eh, ya bertolak belakang secara ya secara ya diametral ya bertolak belakang ya, yang ini mengatakan tidak mengapa dalilnya itu ya, pakai dalil yang sama namun ini tidak boleh dan uh, beliau mengatakan bahasa kasus Aisyah ala hat ala nabi dia ya, mendesak minta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berumrah. Dan maka menyikapi hadis Aisyah sebagian sebagian ulama menilai bahasanya Nabi mengizinkan uh, mengizinkan ibunda Aisyah untuk uh, untuk mengambil umrah lagi ke Tanaim itu karena desaan ibunda Aisyah ini desaan ibunda Aisyah sehingga untuk menyenangkan hatinya maka Nabi mengatakan ya sudah sanalah ini, ya sudah sanalah jadi bukan karena itu satu hal yang e, eh, mesro gitu cara pandangnya demikian ini, untuk yang melarang tikal umrah secara mutlak Ya. Dan ada pendapat yang tengah-tengah dalam masalah ini tidak kemudian e, melebarkan hadis Aisyah, kisah Aisyah secara luas sehingga dikatakan tidak mengapa secara mutlak, non tidak pula kemudian e, menyempitkannya sehingga itu e, dimaknai satu kekhususan untuk ibunda Aisyah tanpa ada alasan yang kuat maka ada yang bisa kita katakan tengah-tengah <clears throat> ya, di antara yang tengah-tengah adalah uh, Syekh Al Albani rahimallahu taala dalam masalah kisah Ibunda Aisyah dan Abdurrahman bin Abi Bakar maka beliau menyampaikan bahasanya yang tepat umrahnya Ibunda Aisyah ini kita sebut dengan sebutan umratul haid. Umratul haid. <clears throat> Maka ini masuk namun fitinsi, ya, fitinsi yang sejenis. Ini satu hal yang masuk untuk tikrar umrah untuk orang yang sekasus dengan ibunda Aisyah. Di mana ibunda Aisyah <clears throat> itu umrah, e, namun e, menjumpai haid dan sampai waktu haji tiba haidnya belum selesai. Maka Nabi jadikan umrahnya itu lebur menjadi haji. Dan ya, setelah itu umrah setelah selesai pelaksanaan ibadah haji. Maka orang yang kondisinya seperti Ibunda Aisyah tidak memungkinkan untuk melaksanakan umrah sebelum haji maka kemudian umrahnya setelah haji nah maka ya, dituntunkan maka dituntunkan baginya untuk seperti itu ya, dan ini dan dia tidak memungkinkan untuk umrah di sebelum rangkaian ibadah haji karena masalah haid sehingga ini adalah umratul haid ini adalah umratul haid. Itu mungkin e, sikap yang e, mengambil sikap pertengahan di antara dua yang membolehkan secara mutlak kemudian melarang secara mutlak meskipun melarang hanya larangan makruh karoha dan ada yang e, bersikap tengah-tengah ini tidak kemudian menihilkan dalil hadis ibunda Aisyah yang uh, eh, umroh ke Tanim tidak dinihilkan sama sekali namun juga tidak dilebarkan terlalu lebar hmm. maka mengatakan bahasanya uh, itu adalah khususnya untuk Aisyah perlu dalil ya, karena hukum asalnya adalah adamul khususiyah tidak adanya hukum khusus. Kemudian mengatakan bahasanya Nabi mengizinkan itu karena de, untuk menyenangkan hati semata. Tadjib an-nafsi. Untuk menyenangkan ibunda hati ibunda Aisyah dan bukan untuk tasyri'. Ada sudut pandang yang mengatakan demikian. Yang melarang tikah umrah secara mutlak itu sebagainya punya sudut pandang bahasanya Nabi mengizinkan Ibunda Aisyah ke Tanaim itu cuma sekedar menyenangkan hati bukan karena syariat. Ya, maka ini ini juga kurang tepat. Hukum asal ya, izin dari Nabi ya, satu hal yang Nabi izinkan bahkan Nabi fasilitasi hukum asalnya adalah syariat. Ya, hukum asalnya adalah <clears throat> syariat, bukan hanya sekedar menyenangkan. Ya, oleh karena itu, maka menihilkan hadis ibunda kisah ibunda Aisyah secara mutlak ya, itu kurang tepat. Mohon melebarkannya juga satu hal yang kurang tepat apalagi berdasarkan nukilan dari Ibn Taimiyah bahasanya ini adalah makruh pitifakis salaf <clears throat> Dan di antara eh, di antara eh, cara pandang yang pertengahan dalam masalah ini di, di antaranya adalah yang pernah saya dengarkan dari <clears throat> Syekh Anis tahir beliau ketika ditanya tentang masalah tikal umrah maka beliau mengatakan jangan ya, enggak usah, jangan tikal umrah ya, disarankan untuk tidak tikol umrah namun orang yang ya, negerinya jauh ya, dan dia perlu eh, menabung yang banyak dan perlu waktu yang lama untuk bisa umroh ya, maka tidak mengapa baginya untuk mengulang-ulang umroh namun orang yang uh, namun orang yang <clears throat> ya, cuma Kuwait atau mana yang dekat ya, ya dan tidak perlu harus nabung bertahun-tahun ya, maka hendaknya dia pulang dulu nanti kapan lagi balik lagi untuk umrah non orang yang negerinya jauh perlu biaya yang e, besar perlu nabung yang lama maka tidak mengapa untuknya untuk mengulang-ulang umrah ya, terutama jika umrah yang kedua dan yang ketiga itu untuk keluarganya yang telah meninggal dunia atau untuk orang lain. Nah, itu diantara pandangan yang pertengahan dalam menyikapi hadis ini. Kemudian apa hukumnya jika <clears throat> ikomah dikumandangkan di Masjidil Haram di tengah-tengah kita sedang tawaf? Apakah kita istanifu tawafa mengulangi tawaf dari nol dari putaran pertama dan jika tidak mengulang dari eh, pertama famin aina yukmil maka dari manakah e, menyempurnakan ya, dari manakah menyempurnakannya apakah dari e, tempat dia menghentikan tawaf misalnya baru sampai tengah-tengah hijir ataukah harus dari hajar aswad jadi nanti balik ke hajar aswad dan putaran yang terakhir tadi tidak dihitung Ya, kemudian balik ke Hajar Aswad, kemudian dari Hajar Aswad baru menyempurnakan. Misalnya tadi baru dapat tiga putaran. Tiga putaran, putaran ketiga ini belum selesai. Baru sampai tengah-tengah hijir ikomah. Dan dia di situ sholat. Maka perlukah dia putaran yang ketiga dianggap eh, dianggap tidak ada kemudian dia jalan ke Hijir, uh, dari dari Hijir baru mulang lagi putaran yang ketiga. Nah, maka ada dua kemungkinan itu. Jawaban beliau, jika ikhoma sholat telah dikumandangkan dan seorang dalam keadaan tawaf, baik tawaf umrah, tawaf haji, ataupun tawaf sunnah, maka dia adalah meninggalkan tawafnya dan mengerjakan sholat. Kemudian dia kembali dan menyempurnakan tawaf, tidak mengulang tawaf dari pertama. Dia menyempurnakan tawaf dari tempat di mana dia berhenti sebelumnya. Tidak perlu mengulang putaran menjadi din mengulang dari awal putaran. Artinya tadi putaran ketika dianggap hilang, kemudian kembali ke Hajar Aswad. Ya, kemudian ada hajar aswad, nah, itu mengulangi putaran yang ketiga. Itu juga tidak perlu. Alasannya li'anna ma sabaqa bunya ala asasin sahihin. Karena apa yang telah lewat yaitu setengah putaran dari hajar aswad sampai pertengahan hijir ini adalah satu amal yang dibangun di atas asas yang benar dan sesuai dengan tuntutan izin-izin syar'i maka tidak mungkin kita katakan sia-sia dan batal ila bidalil syar'i kecuali dengan alasan syar'i. Nah, kemudian <clears throat> jika ada jamaah umrah yang sa'i sebelum tawaf, setelah itu kemudian tawaf lagi, apa yang jadi kewajibannya? Jika jamaah umrah itu sa'i sebelum tawaf, kemudian tawaf lagi, maka tidak ada yang perlu diulangi kecuali sa'i maka yang tidak ada yang perlu diulang kecuali sa'inya saja karena urut antara tawaf dengan sa'i hukumnya wajib berdasarkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakannya secara urut dan Nabi mengatakan ambil dari kumanasik ibadah kalian dan jika kita ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manasiknya maka kita akan mulai tawaf terlebih dahulu baru sa'i. Hmm. Ya, seandainya dia mengatakan saya capek karena sa'i yang pertama kami katakan Yesusnya dia dapat ganjaran karena capeknya. Non tidak dapat ganjaran karena sa'inya sebelum tawafnya. Ya, ganjarannya ganjaran karena capek dan uh, dan hamba salah kira. Lakin layu kau alal khata. Namun tidaklah kita biarkan salahnya. Kemudian kita katakannya sudah cukup, tidak apa-apa, tidak. <clears throat> Maka demikian pendapat yang tepat meskipun beliau tidak tutup mata ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian tabi'in dan sebagian ulama berpendapat jika seorang itu sa'i sebelum tawaf dan itu dalam rangkaian ibadah umrah karena lupa atau karena tidak tahu ya sudah sebagaimana hal itu dalam ibadah haji. dan dikiaskan dengan haji. Dikiaskan dengan haji. Namun yang benar, namun pendapat yang lebih kuat ini tidak dikiaskan dengan haji. Sehingga sa'inya harus diulangi. Apa itu itiba dan kapan disyariatkan? itiba adalah seorang jamaah haji atau umroh laki-laki menampakkan pundak kanannya dan dia jadikan e, ujung rida ini ujung ridanya pada pundak kiri dan ini satu hal yang dituntunkan khusus untuk tawaf kudum untuk tawaf kudum tawaf kedatangan yang untuk jamaah umrah tawaf kudum ini sama dengan tawaf umrah ya menyatu jadi satu dan kalau dia jamaah haji ifrat ya tawaf kudum ya maka tidak ada umrahnya maka tawaf kudum adalah tawaf kudum wa amma fi ghairihi ada pun tawaf yang lainnya maka tidak dituntunkan bolehkah sa'i sunnah nah, ada tawaf sunnah nah, ada tawaf sunnah ya ingin ibadah di masjid bentuknya tawaf ya tawaf sunnah nah, kalau sa'i sunnah adakah sa'i sunnah ya ingin ibadah ya, ya sa'i gitu. nggak ada bukan dalam rangkaian ibadah umrah maka jawabannya tidak diperbolehkan ya, sa'i sunnah <clears throat> karena sa'i hanyalah disyariatkan dalam nusuk yaitu umrah atau haji mengat firman Allah Ta'ala senyata sofa dan marwa di antara syiar agama Allah maka siapa yang berhaji ke Ka'bah atau berumrah maka tidaklah mengapa baginya yaitu janganlah ada berat hati di dada untuk tawaf dalam pengertian mengelilingi eh, mengelilingi sofa dan Marwah. Nah ini berlaku untuk manhajal baik ta'wi tamara. Nah, dan waman tatawa fa Allah syakirun alim dan barang siapa yang suka hati melakukan kebaikan secara umum maka Allah akan membalasnya dan Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Kemudian orang yang tidak melaksanakan tawaf ifadah, tawaf haji karena tidak tahu apa yang jadi kewajibannya. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji. Haji tidak ada kecuali dengannya. Tidak sempurna di sini artinya tidak sah. Maka jika seorang itu meninggalkannya maka hajinya belum sah. Maka tidak boleh tidak dia harus mengerjakannya. Maka dia harus kembali walau min baladihi meskipun dari negerinya. Lantas tawaf ifadah. Dan dalam kondisi ini selama dia belum tawaf ifadah maka dia tidak boleh kumpul dengan istrinya. Dia tidak boleh kumpul dengan dengan istrinya karena ihramnya belum hilang. Karena dia belum tahalul yang kedua. Eh, dan karena tidaklah lepas tahalul yang kedua kecuali setelah selesainya tawaf ifadah dan sa'i khusus untuk jamaah haji tamato dan korin atau mufrad ada sedangkan jamaah haji ifrad lam yakun sa'yun ma'a tawafil qudum demikian juga ibadah eh, jamaah haji mufrad eh, manakala dia tidak melakukan sa'i berbarengan dengan tawaf kudumnya. Ya, maka e, tahalul yang kedua adalah setelah tawaf ifadah dan sa'i jika dia adalah jamaah haji tamattu jika dia, dia jamaah hajinya adalah jamaah haji tamato Ya, titik di situ. Kalau dia jamaah haji kiran atau ifrat, maka dia ya, selesai tawaf uh, set, uh, dia mendapatkan tahlil yang kedua setelah tawaf haji dan sa'i manakala saat tawaf kudum dia tidak tidak plus uh, sa'i karena jemaah cikiran dan ifrat dia ya bisa ketika dia tiba pertama kali di Mekah dia tawaf kudum di tawaf kudum setelah itu ada pilihan habis tawaf kudum dia plus sa'i atau tanpa sa'i kalau dia plus sa'i ya sudah nanti tawaf ifadahnya cuma tawaf ifadah cuma tawaf saja namun jika tanpa sa'i di tawaf kudum nanti eh, tawaf ifadahnya plus sa'i Aku melihat sebagian orang yang tawaf mendorong perempuannya, dia boleh jadi istrinya atau e, anak perempuannya untuk mencium hajar aswad. Manakah yang lebih afdal mencium hajar aswad ataukah menjauh ya, dari desa desaan dengan laki-laki? Jawabannya jika penanya ini melihat satu hal yang mengherankan ini, maka aku sendiri melihat satu hal yang lebih mengherankan. Yaitu aku melihat ada orang yang berdiri sebelum dia mengucapkan salam dari sholat fardu supaya lari dengan kencang ila takbil hajah untuk mencium hajar aswad ya. lias abisidah untuk lari yang kencang untuk bisa cium hajar aswad maka dia batalkan sholat fardunya yang itu adalah salah satu rukun Islam dalam rangka melakukan hal ini yaitu mencium hajar aswad yang mencium hajar aswad ini tidak wajib hukumnya bahkan tidak dituntunkan kecuali berbarengan dengan toaf iya, Mencium hajar aswad itu dituntunkan manakala dia adalah bagian dari rangkaian tawaf. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium hajar aswad ketika tawaf dua kali. Iya, ketika mau memulai tawaf beliau cium hajar aswad. Setelah selesai kemudian sholat sunnah dua rakaat setelah tawaf beliau kembali ke Hajar Aswad untuk menciumnya. Wahada dan ini adalah diantara kebodohan manusia, kebodohan yang keterlaluan, sehingga seorang tersebut sangat e, yuksaf lahu disayangkan apa yang dia lakukan. Maka mencium hajar aswad demikian juga menyentuh rukun yamani tidaklah uh, laisa bisunah bukanlah sunnah kecuali dalam tawaf. Karena saya tidaklah mengetahui anak istilah mau atau eh, menyentuh tadi bisa juga kita artikan hajarnya eh, oh, hajar berarti hajar aswad maaf Fatakbilul hajar maka mencium hajar aswad Setelah hajari dan menyentuh hajar aswad Tidaklah satu hal yang dituntunkan kecuali dalam tawaf Karena aku tidak mengetahui bahasanya menyentuh hajar aswad itu satu hal yang independen terlepas dari tawaf itu bagian dari sunnah dan aku katakan di tempat ini aku tidak tahu dan aku berharap orang yang punya ilmu menyelisih apa yang aku tahu untuk menyampaikannya kepada kami dan saya akan ucapkan terima kasih jazakallahu khairan dan jika demikian maka mencium hajar aswad adalah bagian dari sunnah tawaf Nih. Kemudian itu pun sunnah bersyarat. Dan macam macam aswad bukalah satu hal yang dianjurkan illa kecuali adiyah, kecuali manakala tidak menyakiti tidak menyakiti la ala taif orang itu yang tawaf yang mau mencium hajar aswad tidak tersakiti ataupun menyakiti orang lain maka jika untuk mencium hajar eh, aswad dia tersakiti si orang yang tawaf itu tersakiti atau dia menyakiti orang lain ya. fa'innana nantakilu maka kita berpindah kepada level yang kedua yang disyariatkan untuk kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang itu menyentuh hajar aswad dengan tangannya kemudian tangan yang dipakai untuk menyentuh ini dicium jika level ini pun tidak memungkinkan juga karena menyakiti atau kemudian karena kesusahan maka kita berpindah ke level yang ketiga yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu isyarat ke arah hajar aswad. Maka kita berisyarat ke arah hajar aswad dengan tangan kita dan itu cukup satu tangan yaitu tangan kanan. Perhatikan labi yadaina al ini Tidak perlu dengan dua tangan. Tidak perlu dengan dua tangan sebagaimana dilakukan oleh banyak orang yang tawaf. Namun cukup dengan satu tangan yaitu tangan kanan kita berisat ke, ke arah Hajar Aswad dan wala nuqabiluha dan tangan yang dipakai untuk berisyarat tidak dicium. Ya, ya tangan itu dicium manakala bentuknya menyentuh, menyentuh hajar aswad, maka tangan yang tersentuh oleh hajar aswad kemudian dicium. Hakada demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa al-amru dan jika perkaranya lebih ngeri dan lebih anak insan ada seorang yang mendorong perempuannya atau istrinya yang boleh jadi dia dalam kondisi hamil atau tua renta atau belia yang tidak mampu menghadapi desaan banyak orang atau anak-anak yang diangkat dengan tangan supaya bisa mencemar aswad maka ini semua termasuk perkara yang mungkar li'annahu yahsulu bidzalika karena terjadi dengan hal tersebut dan bahaya pada keluarga dan menyempitkan dan berdesak desak dengan laki-laki dan ini semua hukumnya berputar antara haram atau makruh fa'alal mar'i maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk tidak melakukan hal ini selama perkara ini walil walil adalah lapang lapang itu artinya berarti tidak wajib kalau wajib tidak lapang maka selama ini bukan perkara yang wajib ya fa'awsi ala nafsika maka berilah kelapangan pada dirimu sendiri jangan uh, menyusah-nyusahkan menyusah-nyusahkan diri maka Allah akan menyusah-nyusahkanmu Nah, kemudian ada seorang perempuan berhaji bersama suaminya, haji tamattu. Dan di putaran yang keenam dalam tawaf umrah, suaminya mengatakan ini sudah tujuh. Dan suaminya ngotot dengan pendapatnya ini sudah tujuh. Ya, dan dia ajak istrinya untuk berhenti dari uh, tawafnya dan lanjut sa'i. Fahal alaiha syai'un. Maka apakah si perempuan ini punya kewajiban tertentu? Maka jawabannya jika si wanita yakin itu baru putaran yang keenam eh, dan bahasanya dia belum menyempurnakan dan menyelesaikan tawaf maka umrahnya belum selesai hatal an sampai detik ini ini, sampai detik ini karena tawaf salah satu rukun umrah tidak mungkin umrah itu sah kecuali dengannya dan maka umrahnya belum hilang Eh, faidah ramad bil haji jika setelah itu dia uh, ihram haji ba'du setelah itu seron umrah dicampur dengan haji ya, karena dia telah masukkan haji ke dalam umrahnya sebelum berakhir umrahnya ini yang pertama jika yakin namun wa in hasala ingdah syakkun namun dia ragu-ragu si perempuan ini ragu-ragu ketika dia melihat suaminya itu musamiman ngotot. Nih. musamiman itu ada terjemah Jawanya, budak, Nah, nah manasannya ini tidak mendengar. Nah, orang, orang yang ngotot sekali ah, itu budak, nah, musamiman. Nih, dia kata-kata asam artinya tidak mendengar. Ya, gak mendengar suara siapapun, nasihat siapapun. Ya, terjemah bahasa Indonesia yang ngototnya. Musamiman, dia suami yang ngotot. Bahasanya itu adalah putaran yang ketujuh. Ya kalau dia ragu-ragu, fala syai'a Tidak ada kewajiban apapun atas si perempuan. Karena dia punya ragu-ragu. Sedangkan suaminya yakin. Ya, padahal ini tawafnya bareng gandengan atau fa innaha tarji ila maka dia hendaklah mengacu pada pendapat suaminya untuk menguatkan apa yang jadi keraguannya 6 ataukah 7 oh berarti 7 wallahu a'lam Kemudian jika jamaah umrah atau haji tidak mengetahui kecuali sedikit doa, maka apakah dia membaca dari buku-buku doa dalam tawaf dan sa'inya dan kegiatan manasik atau ibadah yang lainnya? Maka jemaah haji dan umrah kata beliau rahimallahu taala cukup dengan doa-doa yang telah dia kenal. yang telah dia ketahui. Karena doa-doa yang telah dia kenal, yang telah dia ketahui, yang dia panjatkan telah dalam keadaan dia mengerti maknanya dan dia minta kepada Allah hajatnya di dalamnya. Adapun jika dia mengambil satu buku atau dia mengangkat mutawifan seorang pembimbing yang kemudian mentalkinnya mentalkin doa padanya yang doa ini la yadri anhu dia tidak mengenalinya maka itu tidak manfaat baginya banyak dari orang mengikuti mutawif mengikuti pembimbingnya apa yang dikatakan oleh pembimbingnya dalam keadaan dia tidak tahu makna apa yang dikatakan oleh pembimbingnya yeah dan eh, dan dijumpai uh, ada orang yang dan pembimbing ini juga tidak tahu nah, uh, apa yang dia katakan ya. Ya. apa yang dia katakan dan apa yang dia baca dia tidak tahu ya, ada sebagian masyayikh yang cerita satu ketika beliau tawaf dan di depannya ada rombongan orang yang uh, tawaf ada pembimbingnya kemudian pembimbingnya itu mentalkan doa yang diturunkan oleh jemaahnya ya. Jadi harusnya mau membaca eh, wala tada ban illa nah, dia mau mengucapkan demikian. Namun karena eh, keterbatasan si pembimbing maka dia tidak mengucapkan wala ban ila ghafarta namun dia malah baca wala Dan ban itu dosa ban itu buntut ya, ekor ya. maka sang syair ini kemudian teriak dari belakang ila kotota Dan kau biarkan ada buntut ekor ya kecuali kau potong. Ya. Maka sebagian mutawaf itu kualitasnya demikian. Ya. Sebagian mutawaf kualitasnya demikian. Ya. Ya, tidak bisa membedakan mana danban, mana danaban. Ya, dan ya, danban dibaca danaban. Ya. Sebagian mutawif kualitasnya demikian. Apalagi jika mutawif itu cuma sekedar orang Indonesia yang mukim di sana. Yang kebanyakan atau rata-rata adalah amatun nas, bukan uh, bukan pelajar. Uh, kemudian mengandalkan kebiasaannya uh, dan apa yang dia ketahui. Nah. <clears throat> Wa katsir maka banyak orang Ya'khudhu hadil kutayyibat mengambil ya, buku-buku ya, tipis yang isinya kumpulan doa-doa kemudian dia baca dan keadaan dia tidak tahu maknanya dan e, dan buku tipis yang alat TVH yang isinya setiap putaran tawaf itu ada doa tertentu hiya minal bidai ini termasuk satu hal yang tidak dituntunkan. Tidak boleh bagi seorang muslim menggunakannya. kan ini adalah kesesatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yuakil li ummatihi tidaklah menetapkan untuk umatnya doa untuk setiap putaran, putaran tawaf. Namun yang Nabi katakan, inna inna eh, tawafu, tawaf itu dijadikan tawaf mengelilingi Ka'bah ya to, uh, eh, mengelilingi sofa dan marwa demikian juga lembar jumrah itu dijadikan titik dzikrillah untuk menegakkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala demikian dalam hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi maka jika demikian, maka kewajiban seorang mukmin adalah al-hadar adalah mewaspadai hadhil kutayyibat. Ya, eh, buku-buku semisal ini dan dia meminta kepada Allah apa yang menjadi hajat yang dia inginkan dan dia bertiga mengingat Allah dengan apa yang dia mampu dan apa yang dia kenal maka itu jauh lebih baik baginya daripada menggunakan uh, buku kumpulan doa-doa yang per putar per setiap putaran ada doa khususnya yang kot yang boleh jadi dia tidak mengetahui maknanya Bahkan qad kan la ya'rifu lafdhaha, bahkan boleh jadi dia tidak mengetahui redaksinya. Tidak paham redaksinya dengan baik. Ini ban atau danaban. Ini salah cetak dia tidak tahu. Fadlan an maknaha lebih-lebih lagi maknanya. Kemudian adakah doa khusus untuk manasik haji dan umrah? Doa khusus untuk tawaf, doa khusus untuk sa'i dan yang lain. Maka tidak ada doa khusus uh, untuk haji dan umrah. Bukankah seorang itu mengucapkan masya'a min doa'i. Doa apa saja yang dia inginkan. Akan tapi jika dia mengambil mawarat yang berdalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akmal. Itu yang lebih sempurna. Berarti yang beliau maksudkan tidak ada doa khusus adalah doa khusus yang wajib. Doa khusus yang wajib. Kalau doa khusus yang wajib tidak ada. Ya, tapi ya afdal artinya dianjurkan untuk mengambil doa yang Nabi tuntunkan di tempat-tempat tertentu. Maka itu yang akmal lebih baik, lebih sempurna, itu lebih afdal. Semisal doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Dan perlu diketahui hadis tentang hal ini juga diperselisihkan ulama tentang Rabbana atina fitunya hasanah antara eh, rukunnya mandi hajar aswad diperselisihkan ulama antara hasan atau daif. Maka menurut ulama yang mendaifkannya maka ditolak sama sekali tidak ada doa khusus yang dianjurkan. Ini, kalau doa khusus yang wajib saat tawaf nah, jelas tidak ada. Ya, adakah doa khusus yang dianjurkan ketika tawaf? Maka nanti kembali kepada Eh, permasalahan ini antara rukun Yamani dan Hajar Aswad adakah anjuran bacaan tertentunya. Wakadhalika demikian juga mawarda yang berdalil dari eh, doa yang berdalil untuk hari Arafah dan doa dan zikir yang berdalil ketika di sofa dan marwah dan semacam itu. Fasyai alladhi ya'lamuhu minas sunnah maka doa-doa yang dia ketahui dari hadis sepatutnya dia ucapkan dan doa-doa dan bacaan yang tidak dia ketahui cukup darinya maka nafih dhinihi doa-doa yang dia apal yang ada di benaknya mimma ya'lamuhu yang dia ketahui dan ini pun doa tadi ya Rabbana atina saat eh, di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ini pun laisa ala sabilil wujub hukumnya tidak wajib Balwam ala sabil istihbab namun itu amal yang dianjurkan ya, seandainya diam ketika itu tidak dosa seandainya tidak berzikir ketika itu juga e, tawafnya sah atau kemudian zikirnya pakai yang lain ketika itu juga sah kemudian dalam kesempatan ini aku ingin untuk menyampaikan bahasanya apa yang tertulis di buku-buku manasik yang tipis yang ada di tangan banyak jamaah haji dan umrah minal wal umar minal atiyatil al mukhassasa itu adanya doa khusus untuk setiap putaran aku katakan inna hada minal bid'ah bahasanya ya ini adalah bagian dari bid'ah wa fiha minal mafasid dan di dalamnya terdapat sisi negatif mahu maklum satu hal yang diketahui apa itu mafasidnya yang pertama karena mereka-mereka yang membaca Ya, membacanya mengira bahasanya itu adalah satu hal yang warid yang ber berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meyakini untuk ta'abud beribadah kepada Allah dengan lafaz-lafaz tertentu tersebut. Summa innahum yaqra'unaha kemudian mereka membacanya tanpa mengetahui al-murad biha apa yang dimaksudkan. Kemudian mereka khususkan doa ini setiap putaran. Dampaknya faidan atau doa maka jika doanya telah selesai sebelum selesainya putaran tawaf e, dikarenakan terjadi ziham karena desak-desaan ramai orang e, maka kemudian dia minggir sehingga putarannya e, itu jadi lebih lebar maka yang e, harusnya satu putaran itu satu doa ah, ini baru tiga per empat putaran sudah selesai. Ye, karena radiusnya melebar, kondisinya kondisi ramai. Akhirnya mereka cuma diam saja di sisa putaran yang belum selesai. Demikian juga jika putaran sudah selesai sebelum selesainya doa, maka mereka hentikan doa dan mereka tinggalkan doa. Hatta sampai-sampai lau anau kotwa kofa sampai-sampai dia itu berhentinya pada perkataan Allahumma. Nah, Walam ya'ti bima yuridu. Dan dia tidaklah datangkan, dia lanjutkan apa yang dia inginkan, dia hentikan dan dia tinggalkan. Maka ini semua di antara sisi negatif yang menjadi dampak dari bid'ah ini. Demikian juga apa yang dijumpai di buku-buku manasik itu berupa doa tertentu di dekat makam Ibrahim. Maka ini satu hal yang tidak berdalil dari Nabi alaihi salatu wasalam adanya doa khusus di dekat makam Ibrahim yang ada Nabi membaca ketika beliau akbal alaihi mendatangi makam Ibrahim setelah selesai tawaf maka beliau membaca wattakhidhu min makam Ibrahim musalla kemudian beliau salat di belakangnya di belakang makam Ibrahim sebanyak dua rakaat adapun doa yang dibaca oleh sejumlah orang khusus ketika berada di makam Ibrahim yang dengan itu mereka mengganggu orang-orang yang sholat di dekat makam Ibrahim maka ini sebuah kemungkaran dari dua alasan yang pertama karena itu tidak berasal dari Nabi wassalam maka itu bid'ah kemudian yang kedua mereka dengan doanya tersebut mereka menyakiti orang-orang yang sedang sholat yang sholat sunnah di belakang makam Ibrahim maka ringkasnya mayoritas apa yang dijumpai di buku-buku manasik itu ya, mayoritasnya adalah mubtadaon satu hal yang mengada-ada boleh jadi tentang tata caranya boleh jadi waktunya dan boleh jadi tempat tempat pelaksanaannya nasallallahu hidayah maka tentu yang dimaksudkan bukanlah semua buku manasik bukan semua kutai buku tipis tentang manasik dan kumpulan doa ketika haji atau umroh namun buku tertentu yang beliau jumpai dan beliau komentari eh, dalam fatwa beliau ini Jadi hmm. tempat kita ada ada yang beredar di tempat kita beredar di antara para jamaah haji ada buku kumpulan eh, ada buku panduan yang di situ eh, setiap putaran ada doanya. Setiap putaran itu ada doa khususnya putaran satu begini, putaran kedua begini dan seterusnya. Ya, tentu ada yang menyusunnya. Tentu ada yang menyusunnya. Saya punya kenalan dan kawan yang dia kenal sama si penyusunnya kemudian dia tanya Pak Yai sampean apal ndak itu doa tujuh apa doa yang jangan tuliskan itu per ini ah, putaran pertama ini putaran kedua ini beliau tanyakan Pak Yai jangan uh, eh, apal boten ini saya juga ndak apal itu mas <laughs> saya juga ndak apal katanya <coughs> yang nyusun aja tidak apa gitu, apalagi yang lain ya. Karena doanya panjang ya. Ya, kemudian rajulun ba'dal farah ada seorang setelah selesai dari umrah dia jumpai di bagian ihramnya ada najis apa hukumnya? Jika seorang itu tawaf dan sa'i untuk umrah Wabak dadalika setelah itu dia jumpai di bagian ihramnya terdapat najis. Maka tawafnya sah. Sa'inya sah dan umurnya sah. Ya, karena seorang itu jika pada pakaiannya terdapat najis yang tidak dia ketahui atau dia tahu akan tapi kemudian dia lupa untuk membersihkannya kemudian dia sholat pakai kain tersebut maka sholatnya sah maka demikian juga seandainya dia tawaf dengan kain itu maka tawafnya itu sah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana la ta'akhidna inasina wa akhtana. Wahada dalil dalilnya adalah dalil umum yang kita bisa kemudian dianggap sebagai kaidah penting dalam kaidah syariah. Dan dalam masalah ini terdapat dalil khusus yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari mengerjakan sholat dengan para sahabatnya artinya jadi imam dan adalah di antara tuntunan Nabi salatu wassalam salat dengan sandal. Maka di tengah-tengah salat Nabi mencopot sandalnya. Maka jamaah itu para sahabat mencopot sandal mereka masing-masing. Tatkala Nabi telah menyelesaikan salatnya, Nabi bertanya kepada para sahabat, Iya, iya. Masya nukum kenapa kalian ikut-ikutan mencopot sandal? Mereka katakan dan demikianlah itiba kami melihat engkau ya Rasulullah mencopot dua sandalmu kami pun mencopot dua sandal kami meskipun kami tidak tahu kenapa engkau mencopot sandal. Fakal kemudian Nabi menjelaskan alasannya kenapa tadi di tengah-tengah sholat copot sandal. Karena Jibril mendatangiku dan mengkabarkan kepadaku bahwasanya di dua sandal tersebut terdapat najis. Dan ini anggap saja ini baru dapat dua rakaat. Maka Nabi tidaklah mengulang solatnya sejak dari awal. Ma'an awal sholati pada awal solatnya misalnya dua rakaat uh, awal solatnya, eh, karena kotlah bisa hidaan. Nabi memakai sepatu yang najis. Fadalla maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya siapa yang sholat dengan satu kain yang najis karena lupa atau tidak tahu maka sholatnya sah. Ada permasalahan. Jika seorang itu makan daging unta, kemudian dia berdiri sholat dan tidak berwudu, binaan berdasarkan anggapannya yang salah, bahasanya dia makan daging kambing. Maka apakah dia mengulang sholatnya jika dia tahu? Maka jawabannya dia mengulang sholatnya setelah dia mengulang wudhunya karena memakan daging unta itu membatalkan wudhu. Faidah kala kail jika ada yang bertanya kenapa anda katakan Firman untuk orang yang sholat dengan pakaian yang najis karena tidak tahu, tidak mengulangi sholatnya, namun untuk orang yang makan daging unta karena tidak tahu kenapa mengulang sholatnya. Setelah mengulang wudhunya karena itu membatalkan wudhu. Maka kami katakan karena kita memiliki kaidah penting, kaidah berfaedah dan penting yaitu kaidah bunyi kaidahnya hal yang diperintahkan tidaklah gugur karena ye, eh, karena ketidaktahuan dan lupa, sedangkan hal yang terlarang gugur karena tidak tahu ataukah lupa maka menjauh uh, membersihkan diri dari najis atau menjauh dari najis itu adalah babnya bab manhiat. Babnya bab bab manhiat, bukan bab makmurat, bukan bab hal-hal yang diperintahkan. Dan dalil kaidah ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, maka adalah dia kerjakan sholat ketika dia ingat. Ya, walama dan tatkala Nabi telah salam, padahal baru dua rakaat. Ya, padahal itu salah satu dari dua solat sore, yaitu duhur atau asar. Dan Nabi lupa ya, belum mengerjakan sisa solatnya maka Nabi atam maha Nabi sempurnakanlah lama zakar tatkala beliau ingat. Maka ini dalil bahasanya hal yang diperintahkan tidaklah gugur karena lupa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang lupa satu solat Eh, untuk mengerjakannya ketika dia ingat dan sholat tidaklah gugur darinya karena sebab lupa. Wa lika atam sholata. Demikian juga Nabi menyempurnakan sholatnya dan tidaklah menggugurkan sisa sholatnya karena sebab lupa. Dan dalil bahasanya hal yang diperintahkan tidaklah gugur karena tidak tahu ada seorang yang datang Ya, ada seorang yang datang ya, ke masjid kemudian sholat tanpa tumakninah. Setelah selesai sholat dia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepada Nabi maka Nabi katakan kembalilah karena engkau belum sholat. Eh, Waradadahu dan Nabi mengulang-ulanginya perkataan yang sama sampai tiga kali. Wa yusalli dan dia sholat kemudian datang kepada Nabi maka Nabi komentari kembalilah kerjakanlah sholat karena engkau belum sholat sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya sholat yang benar maka orang ini meninggalkan kewajiban karena tidak tahu Buktinya karena orang tersebut pada akhirnya mengatakan demi Allah zat yang mengutusmu dengan benar aku tidak bisa melakukan ghair hada salat selain seperti itu maka tolong ajari aku maka seandainya hal yang wajib itu gugur karena tidak tahu tentu Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan memakluminya Ya, namun Nabi memerintahkan untuk mengulangi. Namun ingat yang diperintahkan untuk diulangi yang waktunya masih ada. Yang dulu-dulu tidak Nabi perintahkan untuk diulangi. Makin ada kaidah yang penting berfaedah bagi penuntut ilmu ya, bahwasanya uh, eh, al makmurat itu tidak gugur kewajibannya karena lupa atau tidak tahu lain hanya dengan al-manhiyat dan meninggalkan najis itu bagian dari al-manhiyat dan bukan bagian dari al makmurat bagian dari hal yang dilarang bukan hal yang diperintahkan ya demikian yang kita baca kita bahas kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Ya, silakan jika ada pertanyaan berkenaan dengan apa yang kita baca ataukah yang lainnya. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia saat tawaf dan sa'i? Jawabannya boleh. Eh, saya telah umrah dua kali Hanya saja saat itu saya belum memiliki Ilmu tentang umrah Seperti saat ini Sekarang saya was-was apakah ibadah umroh saya diterima oleh Allah atau tidak. Yeah. Iya. Uh, kalau tentang sah dan tidaknya maka jika rukunnya terpenuhi ya rukunnya terpenuhi ihram kemudian uh, tawafnya sa'inya kemudian uh, dan kewajibannya dilaksanakan ya, maka insya Allah sah ya. Adapun masalah kemudian uh, kurang ideal, kurang sempurna, maka kemudian eh, merasa apa yang telah dilakukan belum sempurna sebagaimana semestinya, ya maka doa maka solusinya doa minta pada Allah agar diberi kelapangan rezeki supaya bisa umroh lagi ya. dalam keadaan bisa dilaksanakan secara lebih sempurna. Bolehkah beli emas yang penyerahnya harus tertunda karena harus dibuat terlebih dahulu? Misal karena menginginkan desain perhiasan tertentu lalu kita bayar DP atau langsung lunas di depan. Dua-duanya tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Eh, ya, beli uh, ya barter antara uang dengan ya, ya, barter antara uang dengan dengan emas ya boleh jadi eh, ada selisih namun semuanya harus selesai di tempat semuanya harus selesai di tempat Apakah boleh menyelingi tawaf umrah untuk mengerjakan sholat di hijr? Jamannya tidak boleh. Karena harus mualat, harus berturut-turut ya, putaran pertama dilanjut dengan putaran kedua dan seterusnya apalagi di hijr itu mesti ramai desa-desaan eh, butuh waktu yang lama ya, maka boleh ada jeda namun karena keperluan misalnya capek sekali maka berhenti untuk istirahat. Adapun e, jika tidak bukan karena alasan demikian maka e, harus berturut-turut tanpa ada jeda yang lama antara satu putaran dengan putaran berikutnya. Terkait dengan kaidah terakhir yang disampaikan, apakah termasuk al makmurat mengulang sholat yang setelah selesai dalam jangku, jangka waktu lama beringat dan sadar ada bagian anggota wudhu yang tertutup isolasi ya, baru tahu uh, sekarang eh, ingat kalau uh, seharian kemarin sholat dalam keadaan ada bagian tubuh yang tertutup isolasi. ya. Maka apakah sholat seharian kemarin perlu diulang? Jawabannya iya. Sholat seharian kemarin perlu diulang. <clears throat> apakah semua yang kerja di biaya cukai itu hukum gajinya haram? Jawabannya kalau berdasarkan penjelasan Abu Abbas bin Taimiyah taala maka ada dua rincian. Ya, jika dia mendukung e, penguasa yang zalim, ya, mendukungnya dengan uh, dengan uh, dengan pekerjaannya tersebut, maka maksud dari kerjanya adalah mendukung ya, kezaliman. Maka ya gajinya haram. Namun ee, eh, jika maksud dan itulah yang menjadi kenyataan dari kerjanya di situ adalah e, mencarikan jalan kepada rakyat untuk e, bisa lepas dari kedoliman. Karena dia tahu seluk beluknya, tahu trik-triknya, maka ya, dia kerja di situ untuk mengetahui hal-hal semacam itu kemudian dia e, sampaikan kepada masyarakat caranya begini-begini supaya biaya cukainya nggak terlalu tinggi tidak terlalu mencekik e, maka maka dia itu berpihak kepada masyarakat berpihak kepada masyarakat dengan cara ngakali yang kemudian nggak salah nih tidak ya, melanggar hukum, enggak ya, tidak melanggar hukum yang itu diketahui oleh karena hukum manusia itu ada celah-celahnya. Aturan manusia, apalagi kemudian e, kemudian banyak tetek bunganya gitu panjang, wah itu ya, karena sifat jadi sifat manusia itu tanakut antara satu dengan yang lain, satu pasal dengan pasal yang lain, gitu. Ya ya, satu aturan dengan aturan yang lain ketika aturannya itu jadi ya, aturannya saja uh, berjilid-jilid atau tebal sekali itu pasti ada kontradiktif ada celah-celah di situ yang ini diketahui dan dikuasai oleh orang yang menekuninya dan menguasainya maka jika dia berpihak kepada masyarakat Yeah. Semangatnya bukan kemudian mencapai target atau uh, kemudian dapat bonus, ya itu artinya berpihak kepada penguasa, berpihak kepada kezaliman. Maka kalau dia dalam kerjanya itu berpihak kepada masyarakat, maka kata Abdullah bin Taimiyah hukumnya boleh. Ya, pekerjaan tersebut boleh. Maka dirinci dengan dua rincian, ya yaitu dengan melihat kemana keperpihakannya apakah dia berpihak kepada kezaliman ataukah dia berpihak kepada al-mazlum orang-orang yang terzalimi ya, kalau dia berpihak kepada al-zalim maka hukumnya haram jika ya, jika realisasinya dia berpihak kepada al-mazlum maka hukumnya diperbolehkan ada pertanyaan yang uh, yang pernah saya janjikan untuk saya jawab di majelis ini yaitu pertanyaan tentang masalah hubungan antara uh, bid'ah dengan pembatal keislaman. Terus di antara pembatalkan pembatal keislaman meyakini dan menganggap uh, ada sesuatu yang lebih baik daripada tuntunan Nabi, ajaran Nabi. Nih, kemudian si penanya mengatakan bahasanya ya pelaku bid'ah itu kan menganggap ya, bid'ahnya itu lebih baik daripada tuntunan Nabi berarti batal keislamannya ya, maka ya, jawabannya tidak demikian cara berpikirnya ya, tidak demikian cara berpikirnya Betul bahasanya di antara pembatalkan keislaman seorang yang meyakini ada tuntunan ibadah yang lebih baik daripada tuntunan Nabi. Yang jadi permasalahan Pelaku bid'ah itu merasa bid'ahnya itu tuntunan Nabi. Dia bukan bukan merasa bahasanya itu bukan tuntunan Nabi dan itu lebih baik daripada tuntunan Nabi. Namun dia merasa bahasanya itu tuntunan Nabi. Ya, yang yang benar itu demikian. Islam yang benar itu ya seperti ini. Padahal yang seperti ini tadi adalah satu hal yang tidak ada tuntunannya. Bedakan dua hal ini. Bedakan dua hal ini. Ye. Ya, kalau dia kalau dia betul-betul meyakini Nabi tidak menuntutkannya bahkan Nabi melarangnya, tentu dia tidak akan mengerjakannya. Kenapa dia mengerjakannya? Minimal dia meyakini Nabi membolehkannya. Ye. Nabi membolehkannya. Maka oleh karena itu secara umum uh, bid'ah itu tidak membatalkan keislaman kecuali bid'ah-bid'ah tertentu yang itu disebut dengan bid'ah mukafirah, bid'ah yang membatalkan keislaman. Boleh jadi bid'ah dalam bentuk minta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia dan dianggap itu itulah Islam. Ya, itulah eh, berdoa yang benar dengan minta-minta kepada eh, orang yang dianggap wali ataukah orang saleh. Nah ini baru e, barulah ini e, karena ini bid'ah mukafirah barulah ini satu hal yang membatalkan keislaman. Adapun yang lainnya, ada pun yang lainnya maka ya, dia cuma nakas dalam iman, nakas dalam tauhid. Ya, namun bukan satu hal yang membatalkan keislaman. Bedakan antara